Kemudian, ayo ikhwah kalian, dalam kesempatan ini saya insya Allah akan membawakan tentang surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah di mana surat Al-Fatihah ini kita semuanya sudah hafal di luar kepala, ya di luar kepala. Tetapi yang paling penting di antara yang kita hafal itu adalah kita bisa mengetahui makna kandungan ayat tersebut. Belum lagi surat Al-Fatihah adalah rukun di antara rukun-rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan bagi siapa saja yang telah hafal surat Al-Quran dan surat Al-Fatihah. Bahkan tidak sah sholat seseorang jika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka akan lebih bermakna dan akan akan lebih sempurna nilai ibadah seseorang jika dia mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Ayo ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya ketika kita ingin membahas surat Al-Fatihah maka kita membahas dulu tentang kalimat al-isti'adah. Kalimat al-isti'adah yang terkenal dengan lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaupun tidak ada hubungan khusus antara al-isti'adah dengan uh, apa surat al-fatihah ini tetapi perlu diketahui bahwasanya kita yang ingin membaca Al-Quran maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan al-isti'adzah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza qara'tal quran fasta'id billah." Dan jika kalian tidak membaca Al-Qur'an, Fasta billah. Maka mintalah perlindungan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu terkenal dengan istilah al-isti'adzah atau at-ta'awun. Dua-duanya sama. Ya, dua-duanya maknanya sama dan berasal dari kata-kata billah yang artinya aku berlindung kepada Allah. Di dalam lafaz a'udzu billah ini itu sebenarnya terdapat sebuah pengakuan seorang hamba bahwasanya dia itu adalah orang yang sangat lemah. Dia mengakui dengan sadar bahwasanya seorang hamba itu adalah makhluk yang sangat doib. Begitu juga sebaliknya, dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kuasa, maha mampu dalam segala hal. Maka itu kita diperintahkan untuk selalu berlindung kepada zat yang maha kuasa. Kemudian, <clears throat> A'udzu billahi minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. as itu bahasa Arab yang berasal dari kata-kata satona. Satona itu padan katanya adalah bakuda yang bahasa kita artinya jauh. Nah, yang bahasa kita artinya jauh. Kenapa? Karena syaitan itu sangat jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaitan itu sangat jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian di dalam tafsir At-Tabari dikatakan lafaz syaitan di dalam bahasa orang Arab itu adalah setiap segala sesuatu yang membangkang. Nah, syaitan itu menurut bahasa Arab itu adalah setiap segala sesuatu yang membangkang, membangkang, baik itu dari golongan jin maupun dari golongan manusia, hewan dan sebagainya. Yang jelas dia suka membangkang, maka menurut bahasa dia itu adalah setan. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 112 Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh yaitu dari golongan jin-jin maupun dari golongan uh, dari golongan eh, setan-setan uh, dari golongan manusia maupun dari golongan golongan jin. Jadi setan itu ada yang dari golongan manusia, dan juga dari golongan jin. Kemudian <clears throat> sifatnya syaitan itu adalah arroji <clears throat> yang sering kita dengar artinya adalah terkutuk ya ar yang sering kita dengar artinya terkutuk ini sesuai dengan pengambilan dari bahasa arroji itu sendiri di mana lafaz ar-roji itu berasal dari kata rojama yarjumu. Nah, berasal dari kata-kata rojama jumu yang artinya melimpah. Ya, yang artinya melimpah. Kata-kata rojama yang jumu ini juga Allah pakai di dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima Allah SWT berfirman وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ Rujuman itu berasal dari kata-kata rojama yarjumu. Ya. Surat Al-Mulk ayat 5 yang artinya Walakat zayyanna sama'ad dunya Dan telah aku hiasi ya, Dan telah kami hiasi langit dunia itu bima Tobi dengan lampu-lampu atau dengan bintang-bintang. wajah Wajalnaha dan kami jadikan bintang-bintang tersebut rujuman sebagai pelempar, nah, sebagai pelempar rujuman di sayatin sebagai pelempar setan-setan. Jadi di mana dahulu ya dahulu itu setan suka mencuri kabar dari langit. Mereka dimintai bantuan oleh si tukang-tukang dukun, ya tukang ramal, paranormal dan sebagainya untuk mencuri kabar tentang hal-hal yang goib. Makanya sih wajar kalau seandainya tukang dukun, tukang ramal, ya paranormal dan sebagainya terkadang benar perkataan dia tentang masalah yang goib. Kenapa? Karena dia dibantu oleh cincin mereka di mana jenjen mereka itu mencuri kabar yang lain ini dari langit. Ya, mereka dengan apa e, menumpang satu-satu. Jadi apa istilahnya? Naik ke pundak satu, naik lagi, naik lagi, naik lagi sampai ke atas. Ya, sampai ke atas. Nah, ketika hal itu dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala melemparnya dengan bintang-bintang yang ada di langit. Hal itu sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima. Ya. Kemudian <clears throat> hal tersebut, ya, hal tersebut itu menandakan bahwa bahwasanya syaitan itu adalah makhluk yang terusir. Nah, itu menunjuk, menunjukkan, menandakan bahwasanya syaitan itu adalah makhluk yang terusir makhluk yang tidak disukai karena jeleknya tabiat dan perbuatan dia. Kemudian ar <clears throat> yang artinya adalah terkutuk. Ini kita juga sering mendengar istilah hukum rakyat. Ya, di dalam Islam ada yang namanya hukum raja Bagi seseorang yang berzina, terutama dia adalah zina mufsad. Jadi tidak dalam hukum Islam, dalam hukum Islam bagi orang yang berzina, bagi orang yang berzina dan dia zina mufsad, maksudnya zina mufsad itu adalah orang yang dia pernah menikah. Yang dia pernah menikah, kemudian dia berzina. Maka orang seperti ini dinamakan dengan zina mufsad dan hukuman orang seperti ini adalah dirajam ya, bentuk rajam yang berasal dari kata ar-rajim tadi, bentuk rajam itu dia dipendam sedalam leher, tinggal kepala saja, kemudian dilempari dengan batu. Ya, dilempari dengan batu. Dilempari itu bukan dengan batu besar sekali dilempar dia langsung mati tidak, ya, tetapi dengan batu segenggam tangan. Ya, dilempari sehingga dia mati. Nah, rajam bentuk hukumannya adalah dilempar kenapa karena rojam yajimu itu yajimu itu adalah terkutuk orang yang berzina itu memang dikutuk dengan batu ya. orang yang berzina itu dikutuk dengan dengan batu <clears throat> kemudian ayo ikhwah kalian <clears throat> A'udzu billahi minasyaitonir rajim Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Di dalam kalimat isti'adah ini, pengakuan seorang hamba akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara dan pengakuan seorang hamba bahwasanya dia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Ya, makhluk yang sangat lemah sehingga sehingga makhluk yang sangat lemah ini jika tidak melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mampu untuk menghalau tipu daya syaitan. Nah, dia tidak akan mampu untuk menghalau tipu daya syaitan. Di mana syaitan itu sangat punya banyak pengalaman sejak zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Bahkan syaitan itu punya seribu jalan untuk mengganggu manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dikatakan setan itu bisa mengalir ya, bisa berjalan melalui aliran darah manusia. Begitu lihainya setan itu dalam menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu dalam menghadapi tipu daya setan. Kenapa kita tidak mampu? Karena kita tidak melihat setan. Makanya wajar sehingga kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Kuasa di mana Zat tersebut melihat setan, ya, melihat setan dan setan tidak melihatnya. Sehingga kita wajar meminta perlindungan kepada Allah Swt karena Allah melihat setan. Sementara kalau seandainya kita hadapi sendiri, kita tidak akan mampu karena kita tidak melihat kita tidak melihat setan. Ya. Sebagaimana Allah Swt juga berfirman di dalam surat Al-A'raf <clears throat> ayat yang ke-27, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27 Allah SWT berfirman sesungguhnya ia maksudnya syaitan dan pengikut-pengikutnya itu melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka jadi syaitan melihat kita sehingga syaitan tersebut dan balas yang sangat mudah jika pun ingin menjerumuskan kita dari jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala Sementara kita susah, payah dalam menghadapi tipu dayanya sehingga kita disuruh atau disyariatkan untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk ini. Kemudian ayo kuat kalian <clears throat> di masyarakat, ya di masyarakat itu beredar dua image tentang masalah setan ini. Ya. Di mana kedua-duanya masuk ke dalam masalah subuhat. Kenapa? Karena kedua-duanya biru. Ya, kedua-duanya biru. Yang pertama adalah <clears throat> image yang mengatakan bahwasanya setan itu sebenarnya tidak ada. Ya, Setan itu hanyalah merupakan simbol-simbol keburukan semata. Setan itu hanyalah rumus-rumus kejelekan. Dan ide seperti ini itu biasanya beredar di kalangan para intelektual ya. yang biasa mereka menamakan intelektual muslim karena mungkin mereka punya titel dan sebagainya ya sehingga masyarakat menamakan intelektual muslim padahal image yang mereka sebarkan itu adalah menyesatkan nah, menyesatkan mereka mengatakan setan tidak ada jadi itu hanyalah rumus ataupun simbol kesedihan semata kenapa mereka sampai seperti ini karena biasanya ya biasanya intelektual intelektual tersebut ya itu mempelajari sebuah ilmu itu dicocok-cocokkan dengan akal pikiran mereka nah, dicatat-catatkan dengan akal pikiran mereka sehingga seandainya mereka menemukan sebuah ilmu yang cocok dengan akal pikiran mereka nah inilah benar-benar ilmu kan sehingga ketika mereka membahas tentang masalah syaitan kemudian tidak terjangkau oleh akal mereka maka mereka mengambil kesimpulan syaitan itu tidak ada Setan itu tidak ada. Ini yang pertama. Kemudian <clears throat> subhat yang kedua yaitu subhat yang berlebih-lebihan, ya berlebih-lebihan berupaya mereka-reka wujud setan sedemikian rupa dengan berbagai bentuk dan keyakinan yang umumnya memberikan kesan menyeramkan Subhat ini biasanya beredar di kalangan orang awam. Nah, subhat ini biasanya beredar di kalangan masyarakat awam akibat dari pengaruh keyakinan-keyakinan tradisional atau tentang masalah kurofat-kurofat yang beredar di masyarakat awam. Apalagi jika media elektronika ikut meramaikan cerita-cerita ini seperti dengan adanya lampir ya. seperti adanya sundel bolong nyiblorong ya, di samping jembatan ancol misalnya ya. tambah mantaplah keyakinan masyarakat kalau seperti itu ini dua hal ini dua subhat ini dua-duanya tidak ada dasarnya ya tidak ada dalilnya baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Maka dalam meyakini hal yang lain ya dalam meyakini hal yang lain maka seseorang atau orang muslim itu harus berpedoman kepada dalil yang benar. Baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis. <clears throat> Kemudian kedua-duanya ya dua subhat tersebut itu mengandung segi negatif. Ya, mengandung segi negatif. Yang pertama yang tadi mengatakan bahwasanya setan itu tidak ada, maka secara tidak dia sadari dia itu meremehkan keberadaan setan. Nah, dia meremehkan keberadaan setan secara tidak sadar. Padahal di dalam agama Islam, ya di dalam agama Islam, setan itu ada, dan bahkan kita sebagai seorang muslim disuruh untuk memusuhi setan dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat yang ke-6, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Ya. <coughs> Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Ya. Allah mengatakan tentang masalah setan ini, sungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah ia musuhmu. Surat Fatir ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-6. Lantas bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwasanya setan itu tidak ada? Bagaimana dia ingin mengambil sikap permusuhan terhadap setan? Jika dia meyakini bahwasanya setan itu tidak ada, Berarti dia tidak ada rasa permusuhan dengan syaitan. Secara tidak sadar, secara tidak sadar, dia akan jatuh ke dalam tipu daya tipu daya setan sedikit demi sedikit. Bahkan dia akan berangkulan, dia akan berteman dengan setan-setan tersebut, ha? dengan setan-setan tersebut. <clears throat> Sebab sebuah perlawanan, ya, sebuah permusuhan itu akan terjadi jika musuhnya ada. Ya, jika musuhnya ada, gimana bermusuhan dengan sesuatu yang tidak ada kan tidak masuk akal, ya kan? Kemudian sebaliknya ya subhat yang kedua <coughs> adalah membuat seseorang keliru dalam mengantisipasi ketakutan dan kekhawatirannya. Yang yang yang kedua tadi, subhat yang kedua yang mereka nyata bentuk-bentuk setan demikian rupa sehingga dibuatnya seakan-akan sangat menakutkan sekali dalam bentuk keduniaannya. Ya, diibaratkan maklampir itu seperti ini, diibaratkan iblorong itu seperti itu dan sebagainya. Maka yang ditakuti oleh masyarakat, ya, yang ditakuti oleh masyarakat itu bentuk-bentuknya saja. Hati-hati, kalau jalan di sana, nanti biasanya ada kelapa jatuh, ya. bentuk kepala dia tertawa, matanya lebar. Yang dia bayangkan bentuk kelapa, ya, tertawa, matanya lebar. Hati-hati kalau kamu lewat di sana nanti, biasanya ada pocong. Yang dia bayangkan ada pocong. Ya, ada pocong. Hati-hati kalau kamu lewat di sana, biasanya ada perempuan cantik, rambut panjang, tetapi tidak di dalam apa ini? Hah? Tubuh belakangnya ini keruak, bolong. Itulah yang namanya sundel bolong katanya. Sehingga yang ditakuti oleh masyarakat bentuk-bentuknya seperti ini. Sementara tipu daya setan, ya, yang bergerak dalam menjerumuskan seorang muslim dalam akidah mereka dalam dari jalan yang benar itu tidak dia sadari, nah, tidak dia sadari, sehingga ya pergi ke dukun hampir tiap hari. ya, Kemudian syirik dia lakukan hampir tiap hari. Maksiat dia lakukan tanpa henti-henti. Tetapi jika melihat nyiblorong, ya, jika melihat e, apapun bolong, takutnya tengah mati. Sampai sholat berjamaah ke masjid pun dia tinggalkan. Ya. Sampai taklim pun dia tinggalkan. Secara tidak sadar, dia pun jatuh ke dalam perangkap tipu daya syaitan. Kemudian, ayo ikhwas kalian. <clears throat> Islam memandang syaitan menurut agama Islam, ya menurut agama Islam yang benar, keyakinan yang benar adalah setan itu tetap ada dan beranak pinak sampai nanti hari kiamat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat yang ke-50 Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa iblis kana minal jinni fasaqa an amri rabbi afa afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50 dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Karena minal jinni. Di mana konon iblis itu termasuk dari jenis jin. Fafasaqa an amri rabbi. Maka dia menyerahkan perintah rohnya, perintah Allah Subhanahu wa taala Afatattakhidunahu apa patutkah kamu mengambil dia wa tahu dan anak keturunannya nah dari kata-kata wa tahu ini menunjukkan bahwasanya iblis bahwasanya jin itu beranak pinak nah, mereka punya anak keturunan dan mereka hidupnya lama sehingga punya banyak pengalaman untuk menjerumuskan seorang muslim dari siratal mustaqim wa dzurriyyatahu awliya sebagai penolong-penolong kalian, sebagai pemimpin-pemimpin min duni selain aku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hum lakum adu sementara jin-jin tersebut, sementara iblis-iblis tersebut, setan-setan tersebut bagi kalian adalah musuh. Ketika dikatakan kepada kita bahwasanya setan itu musuh, maka kita harus punya rasa permusuhan terhadap setan-setan tersebut. Sehingga permusuhan kita ini ada dan kita harus yakin bahwa setan itu ada. Nah, sehingga rasa permusuhan ini ada. Ada orang yang mengatakan bahwa setan itu tidak ada, maka dia nggak ada rasa permusuhan sama sekali terhadap setan ini. Kemudian Ikhwani fi Rahimahumullah Seberapa besar ya, setan itu mengganggu manusia, maka setan itu tidak akan bisa mengganggu orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas sebagaimana di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-40 Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ukhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin jadi iblis berkata ya Tuhanku oleh sebab Allah telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang muklis atau yang ikhlas di antara mereka. Surat Al-Hijr ayat yang 140. Jadi, setan tidak akan mampu untuk menjerumuskan orang-orang yang ikhlas dalam amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam setiap amal kita. Kemudian setelah at-ta'awud, setelah at-isti'adah, maka sudah selayaknya jika kita juga membahas tentang lafaz basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Karena kedua lapat ini, ya, kedua lapat ini yaitu at dan Bismillah itu termasuk wahyu yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika malaikat Jibril turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawakan wahyu surat Al-Alaq, ya, lima ayat dari surat Al-Alaq maka Jibril mengatakan Istaiz billah eh, Istaiz billah Mintalah perlindungan kepada Allah Kemudian <clears throat> Setelah menyuruh kepada eh, Nabi Muhammad SAW untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa kemudian disuruh mengucapkan lafaz basmalah, kemudian setelah itu disuruh mengucapkan surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai pada ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz ini disebut dengan istilah basmalah. Diawali dengan bismillah. Ya, Bismillah. Tulisannya aslinya ta alif sin mim. Kemudian lafzul jalalah Tetapi alif di sini tidak kelihatan, ya, tidak ditulis di dalam setiap penulisan lafaz bismillah. Jadi ketika menulis lafaz bismillah itu alifnya tidak tidak kelihatan. Kenapa? Karena memang dihilangkan. Karena seringnya terpakai ya sering terpakai, maka orang Arab menjelaskan lafaz bismillah ini untuk memberikan kesan ringan. Ya, untuk memberikan kesan ringan. Kemudian di sini aslinya is di, diawali dengan huruf ba. Ya, diawali dengan huruf ba yang sebenarnya ada sangkut pautnya dengan kata sebelum lafaz bismillah. Nah, jadi aslinya, aslinya sebelum lafaz bismillah ini ada kata yang tidak tertulis di sini. Ya. Tetapi tersirat. Hal ini akan ditemukan ketika seseorang melakukan sebuah pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah. Ya, bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Sehingga seseorang akan mengetahui kata yang tertuang di depan ketika dia melakukan pekerjaan. Misalnya, ya misalnya ingin berangkat kuliah menyebut Bismillah pada hakikatnya dia mengucapkan saya ingin berangkat kuliah dengan menyebut nama Allah sehingga saya ingin berangkat kuliah ini dibuat kemudian langsung menyebutkan dengan menyebut nama Allah begitu juga jika orang ingin berdiri dari duduk misalnya dia mengucapkan bismillah. Pada hakikatnya dia mengatakan saya bangkit dari duduk dengan menyebut nama Allah. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kemudian lafzul jalalah, lafaz Allah di mana lafaz Allah ini sebenarnya menyangkut apa e, meliputi segala nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan sifat-sifatnya. Ya. Meliputi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan meliputi semua sifat-sifatnya. Makanya nama Allah itu sebenarnya banyak. Ya ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Mutakabbir, ya ada 99 nama yang tersebutkan di dalam hadis bahkan ada yang tidak disebutkan dan yang lainnya ini semuanya sudah meliputi pada kalimat lafaz lafzul jalalah lafaz Allah ini makanya ketika seseorang menyebut bismillah dengan menyebut nama Allah berarti dia menyebut nama semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala kemudian di dalam kalimat tersebut juga terkandung permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap perbuatan yang ingin dia kerjakan. Karena itu, seorang muslim itu sangat dianjurkan ketika ingin melakukan sebuah pekerjaan itu mengawalinya dengan lafaz basmalah, dengan bacaan bismillah ya, untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ingin dia kerjakan agar semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amri ribali la yubda bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa apa Di dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan bahwa ajda di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ajaran Di mana lafaz-lafaz ini itu maknanya adalah kekurangan barokah. Jadi Rasulullah mengatakan setiap amalan yang tidak diawali dengan lafaz basmalah maka kurang barokahnya. Nah, maka kurang barokahnya. Makanya seorang mufassir Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan disyariatkan untuk membaca nama Allah Subhanahu wa taala atau kalimat basmalah ini ketika ingin memulai segala sesuatu adalah untuk mengharapkan barakah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu taala agar dapat meraih kesempurnaan dan diterima amalan tersebut. Maka dari itu ayo ikhlas kalian. Lafaz basmalah ini itu banyak diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita baca. Baik ketika kita ingin membuat surat, ya, kita ingin belajar, kita ingin pergi dari rumah, kita ingin masuk WC, eh, ya, Bahkan sampai kita ingin makan pun kita diperintahkan untuk membaca lafaz basmalah ini. Karena begitu pentingnya makna <coughs> yang terdapat dalam lafaz basmalah ini. Kemudian dengan lafzul jalal atau dengan lafaz Allah ini maka kita akan mengenal bagian dari bagian-bagian tauhid yaitu tauhid uluhiyah Ya. dari kata Allah ini atau dari kata Allah ini maka kita mengenal satu macam dari tauhid yaitu tauhid uluhiyah karena aslinya uluhiyah ya uluhiyah itu berasal dari kata lafaz Allah ya di mana Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya lafaz Allah ya atau lafzul itu adalah mayak lahu kullu syai' wa ya'buduhu kullu khalqin. Ya, mayak lahu kullu syai', sesuatu yang disembah oleh segala sesuatu dan sesuatu yang disembah oleh setiap makhluk. Itulah lafaz Allah, ya, itulah lafaz Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ya, Ar-Rahmanir Rahim. Lafaz Ar-Rahman dan lafaz ar-Rahim itu sebenarnya pengambilan dari satu kata. Lafaz ar-Rahman dan lafaz ar-Rahim itu sebenarnya pengambilan dari satu kata rahmat. Rahmat. Ya, rahmat Allah. Cuman ada perbedaan di antara lafaz ar-Rahman dan lafaz ar-Rahim Kalau lafaz ar-Rahman, ya kalau lafaz ar-Rahman itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya. Ya, untuk semua makhluknya. Manusia baik itu muslim maupun kafir, <coughs> batu-batu, jin, hewan dan sebagainya akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ya, berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang khusus hanya kepada orang mukmin saja. Ar-Rahman adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taha ayat yang kelima Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Hmm. Yaitu Tuhan yang Maha Pemurah atau Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras adalah untuk memberikan rahmat bagi semua makhluknya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang muslim maupun yang kafir, baik itu manusia maupun jin, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Ar-Rahim, ya walaupun pengambilan satu kata yaitu rahmat tetapi kalau Ar-Rahim ini <clears throat> hanya bagi orang-orang mukmin untuk di akhirat nanti di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-43 wa kana bil mu'minina rahima ya wa kana bil mu'minina rahima dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Wakana bil mu'minina rahman. Tidak. Tetapi wakana bil mu'minina rahima Ya rahima Jam berapa? Hah? Empat lewat lima menit. Gimana kita teruskan atau kita hentikan dulu? Atau kita istirahat dulu ya? untuk persiapan sholat asar. Ayo ikhwah kalian yang sebenarnya kita tadi ingin bahas tentang masalah sholat al-fatihah, ya, tetapi e, waktunya kayaknya benar lagi datang waktu sholat asar maka kita hentikan dulu.